Kama arsalna fikum rasulam minkum. Kaya oleh ngutus ingsun. Jadi ngendikane ya Allah fala takhshawhum uti wa yutimma ni'mati alaikum wa la'allakum Perpindahan Ka'bah udah ada polemik mikul, coba diung Yahudi Nasrani tapi wedi yang aku wali utima nikmati aliku. Lan supaya aku nyempurna anu ingsun nikmati nikmati ingsun aliku. Lah termasuk nyempurna anu nikmat kama arsalna. Koyok Ola yang utus ingsun mutalikun, Kama arsalna ku ta'aluk bi utima Kelan lafad utima Termasuk nyempurna no nikmat Yaitu ka utusi rasul fikum Ing dalam sirokatu Ingsun utus rasulan ing rasul Mingkum kang sangking sirokatu Yaitu bungsa Arab Muhammad rumani Muhammad Yastu engkang maca sapa rasul alaikum ing atas sira kabeh ayat ing ayat ingsun. Wa yuzakkikum lan no sapa rasul kum ing sira Wa yu'allimukum lan mulang sapa rasul kum ing sira kabeh alkitab ben kitab al hikmah lan hikmah. Rasul diutus yo kanggo maca ayat bersihno mulang kitab wal hikmah. Wa yu'allimukum lan mulang sapa rasul kum ing sira kabeh malam taku ma ing perkara lam taku kang ora ana sira kabeh tak lamun ngerti sira kabeh. Fatkuru ni mongko ilinga sira kabeh ni ingsun. Bisolati lan salat wa tasbih wa rahmat. Mongko eling ingsun kum ing sira kabeh. Kila dan nopo ngene, makna ku te kau luhu kauluhu fadkuruni ngene ujazikum. Kue na eleng aku ujazikum mongko males sun rumi sira kabeh. Wakil hadis dan hadis anilai sangi Allah Ta'ala hadis kudsi manta koroni fi nafsi Uti sopo wong eling sopo man ingsun fi nafsi ing dalam hati man Dakar tubuh fi nafsi mongko eling ingsun ku iman fi nafsi ing dalam dati ingsun Waman dakaroni fi nih. Sopo wong eleng sopo man sun fi fimala ing dalam depan umum ngarepe wong akeh malak iku hampir malak-malak ngarepe wong akeh zakat tu mongko eling ingsun eng ing man fi malain ing dalam kelompok khairin ingkang luwih bagus min malaihi timbang kelompok ibu. Dina eling aku ning ati tak eling ning atiku dhewe ngendikan ya Allah. Tak eling ning depan umum tak sebut di depan umum. Waskuru lan syukur sira kabeh lima ingsun wala takfurun aja ngafiri sira kabeh ingsun. Ngafiri Allah termasuk bil maksiat lan maksiat. Ya ilaladzina amanu hilang ilmu iman istainu gawe tulung siro kafe ala akhirah yang atas urusan akhirat. Bisobri lan sabar wasolati ilan sholat. dina jaluk pertolongan Allah urusan akhirat bisobri lan sabar wasolati ilan sholat. Inna wa satam ni Allah kuma sobirin serta ada yang sabar sabar kabeh. Coba wong saiki urusan dunia sing dipertaruh urusan akhirat. Jadi jaluk juk duit melakukan sholat. Nanti barang dunia dipertaruhkan sampai akhirat tapi orang walian boleh duit demi iso sholat apa <laughs> artinya dunia diganggu akhirat saya itu balik napa boleh duit gue apa sholat <laughs> Orang Imam Suyuti komentari sederhana ya ayyuhalladzina amanu sta'inu jalu tulung sira kabeh alal akhirah ing urusan akhirat bisa beriklan sabar sholat jadi pokoknya kita sebisa mungkin mas Bro nganggo duit sabdo qadir jadi terus satu Qadir menyangkut nikmat itu Dua kau umum latah tahtar nak mak Wala dafal balba Mungkin nak sampai bisa pan roh Latah tahtar jalban nakma Wala dafal balba Fa'inan mak wasilatun ilaika ismah Istalab taha amlah Kula Istalab taha amlah Wal balwa halatun jika wa ingkarih taha jadi latah tahtar nak mak. Kau kurang usah kepengen untuk nikmat Latah tahtar nak mak. Kau kurang usah kepengen untuk nikmat wala taf'al bala ya kowe ora usah pengen tolak bala ini tenggiri malah kepaman fa inna na'ma wasilatun ilai kabil kisma mergo nikmat itu mesti terkoning kue atas nama bagian istalat taha amra cek mbok tarik cek ora artinya kita berkeinginan mendapatkan atau ndak ini sudah istalat taha amra wal balwa halatun bika jenis balak itu mesti kita artinya khasnya manusia untuk balak wa ingkari taha Fasal lillah fil kulli yaf'alu ma ma'ayasa Mulane kabeh serana Allah yaf'alu ma ma'ayasa Memang ini tidak menghalangi kita berdoa rumah mantoe, tapi mun bolak-balik, doa kita setelah terpelajar kok malah tidak ada sirik. Kenapa gitu? Jadi kita itu enak itu ya di manusia. Zaman Mustafa orang iso ngaji, Orang iso ndonga, yo ya wis tau kelamaan. Dia ya tahu kesampaian hajat. Tapi sausi iso sama sawangane setiap kita untuk nikmat krono dungo kita no, kapan kita gitu? tambah terpelajar tambah bodoh zaman kita orang iso ngaji cek bodoh cek cilik mulai dolanan menteng manuk sampai mancing iwak ya tahu untuk tenang krono nek mati Allah ya bareng iso dungo lho mati itu dungo aku harus marut untuk iwak jadi kita ini seringkali dibodohkan dengan ilmu kita mulai sindirannya Allah inna ma'utitu ala ilmin inti nah jadi dosanya korun Mbak Korun, kamu kok bisa kaya raya ya apa? Itu yang dihikayan Allah Korun ya apa? Intama unti itu ala ilmi Inti, aku bisa suka ini mergo ilmu pengetahuan Jadi kita harus sampai kaya Korun Kita dungo-dungo hormat Kalau setuju, misalnya sampai di masalah kita dungo Allah setuju Tapi dungo yang menciptakan tauhid Artinya kita dungo Allah mergo yakin yang bisa menolong hanya Allah Ini dungo yang melahirkan tauhid Tapi juga sampai kewalik ini Menggora dungo nurakasih Lalu Allah ngerasa anak sama orang itu tuh hasil zaman kita belum berdoa, belum bisa berdoa atau sering dapat nikmat. Ya sering ketolak balai. Zaman kita cilik, zaman kita awam. Tapi setelah kita berdoa kok justru nimak imannya be. Dungo ini yang salah. Paham ya? Mulanya Dawi Sabdul Qadir La takhtar jadban na'ma Wala daf'al balwa Fa'inna na'ma wasilatun ilaika bil kisma Istalat amlah Zaman kue untuk jal idayat mana nah Imam Ghazali komentari alat menang umpama hidayah itu berkat dungane sampeyan. Raga ana wong abangan untuk hidayah. Lah zaman abangan sira ndonga ndek hidayah. <laughs> Ya. Tapi gara-gara kita wis nyai ta modok tegal rejo 7 tahun, sawangane kabeh mergo donga kita tirakat kita itu kan. Lah zaman rong modok tegal rejo, kowe kok bisa kepen mondok hidayah dadi. Lha <laughs> zaman zaman untuk hidayah. Zaman di Manto Markai, zaman satu Jona, <laughs> zaman satu Jona, orang Siro Jamuniro. Zaman satu dulu itu kan nurah roh taran itu, nggak ya roh itu takar roh. Zaman tuh hidayat pertama faktor roh, kan faktor pengira, Tapi setelah kita roh dungo, sawangan di semua nih faktor dulu. Jadi kita saja nih masalah nikmat kudu kita yakin udah ya tas rahmati mayasa. Jadi ukuran nikmat ya, ya asa, ukuran hidayat ya, ya asa ya di maya sawi lah surat mustaqim tapi ulama isma urusan hidayah itu ya sak ya sak terus ukurannya kersane allah cuma ya, itu tadi setelah kita terpelajar itu mau itu mau sampean zaman di hizib nasor ah ya selamat orang orang bapak jadi orang mati orang kersandet itu dari tinggi nasur. Mandi rek tolak balik, tolak santet kok keren. Oh, aku ora kalau <laughs> Jadi sebagian ilmu menciptakan kita mundur ke belakang sebenarnya cara hitungan oke. Padahal jelas cara Nabi lo anak awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum. Umpama kabeh sak donya sepakat ala ayaduru kabise la yaduru ka ilam sen kata baru. Wah, dengerin hati sak wonten umpama sak donya sepakat kepen madoroti kue, la dulu kailah bisain kata baru wah tidak bisa memberi bahaya kecuali kayak ini Allah aku lucu cerita harut marut ngene ngene fitnah sihir ngene ngene tapi tetap aja keputusan Allah sebutin wama bidori nabi min ahadin illa bi'if illa pada akhirnya itu tidak ada madarat kecuali karena kersane Allah paham ya jadi kita dengan Allah faktornya misalnya sama di musibah itu kita dengan Allah itu mempertegas tauhid kita bahwa hanya Allah yang bisa menolong tapi lo bertaruh tanpa doa aku gak selamat. Keliru sampean berarti sampean darani Allah mau dikte mbek dongane. Iso wae sebelum sampean donga wis diselametno. Allah gitu. Jadi nak Allah ngitungnya zaman nyelametno sampean cara Allah karena saya berkehendak. Karena saya ingin menyelamatkan. Allah udah bisa didikte oleh donga udah bisa. Jadi doa kita mempertegas tauhid kita bahwa kita hanya berharap dengan Allah yang bisa menyelamatkan hanya Allah. Jadi wali-wali buat ya. Terus mulane bener sabtu kodir jadi makom nampun dhuwur ini gue hitungannya lah takhtar jalban nakma balad dapal ini mumpung populer mergo sama bisa merakiban fa inna nakma wasilatun ilaika bil kisma wal bal wa halatun fika wa ingkari eh, fasal lillah bil kulliyah faluma yasa ini sudah masalah-masalah sing prinsip tapi nggak ngotot ilmu mau kayak kura kabeh ya tunggu dungo ora tapi sampai hmm, tapi sampean ngono juga ilmu kelas tinggi itu rusak kalau isu ninja aku ya penting. Kau dati orang dukun-dukun suka tenan. Jadi <laughs> uang itu nak bener ada di rezeki. Mana kalau tahu nggak dari Gus orang jenar ninja dia, ninja untung nggak ada. Gus langsung suka kan ninja. Rosi, Rosi sampean tuku keri, misalnya kau coba kiri Rosi tukang masak, itu ninja, ya deh, ya, tuh mobil keri, Dobrinya <laughs> laris. <laughs> Nah ini nawangan sana aja nggak ada, Rosi, ya skupen Tapi kalau coba lama-lama, coba lama Umpama orang ana mau kita selamat ya kersane Allah. Ya mau, tapi gara-gara di gotri muntah Godri sih tak ngurus tak tauhid. Mau orang ngental Godri soalnya cara Allah sampai tetap selamat, sakit nonton. Sampai gak usah ngental Godri, ya tetap rajin ninja, ora dibunuh. Tapi gara-gara ngental gotri kok malah, oh mati lo gotri deh, gak ada apa <laughs> Jadi lucu, ini jadinya ilmu sing rusak, jadi kacau. Nona sing kayak gotri gak masalah rusak lu duit, tapi rusak rugi. Wes <laughs> bayar bune, tapi tem rusak. Nona sing untuk duit rusak sumpah untuk duit. Saya tuh gotri, kalau kita rusak sumpah untuk duit. Dan sampean, wes kehilangan duit, kehilangan iman. Nah, nih teman niat sudah kau apa bomba? Sudah kau bah? Jika ikut Nabi itu utak kutri. Kalau cara dari dia ada mati lah, tuh ungkap kutub bayang semua di paten ini jalan ungkap kutub udah terbayang. Aku lah, aku lah pribadi, tapi bukan fatwa nih, aku lah nunggu belum. Sami. Dari bangsa ini. Jadi sindiran-sindiran Allah jelas. Jadi Allah no koron itu dosa. Mereka zaman diarani juga jadi koron in nama uti tuh ala ilmin inti. Jadi aku isong ini iki merkau pengetahuan. Contoh paling gampang zaman sampai untuk hidayat. Kita kan gak tahu dulu hidayat. Zaman kita cilik ya ora tahu kepengen ngalim. Ngerti ngerti paringi ngalim pengiran, di paringi isong ngaji. Paringi isong ngaji malah kurang ajar mau mau santri ngalim baru kain. Sampai kecelakaan jari kemana di ini kok terus jadi pengira. Nah <laughs> akhirnya kemana jari baru kayak ini, sing kecelakaan kualat beda ini, terus menangan terus. Artinya posisi dia kan terus menangan terus. Baru nak ngalim baru kayak ini, nak kecelakaan kualat beda ini. Padahal sakit mau nak cara hukumnya apa jelas kan? Santri sing kecelakaan ini, gimana tidak ada orang hidup ndak punya musibah, cara wah. Tidak ada hidup yang tanpa musibah. bodoh santri sing itu ora no generasi gak diparingi alim. Mungkin sudah dadi ya Allah tiap ge, tiap generasi mesti ngonton sing napa? Nah, jalan dari kiai ilmu yang ngonton meskipun perasaan santri baru kayak bayai kalau ngalim lu nah santri sing ini ora gak apa-apa kan bukan rusak tau gitu e kan. Sing kan kiai ini sing ngomong kan jadi wujud. Lho ngeten lho, aku dikei sampean tak kei dhuwit kula, sampean wah cara dikei dhuwit Gus Pak kelar tuku beras. Bener sampean niat panjang tenang tuh ini berat tidak pulau kan biru cara rata ide keramangan kan biru posisi posisinya singa kayak paham gitu jadi ilmu ilmu itu sensitif cara awon sensitif ya yuhaladina amanu sta'inu alal akhirah bisobri wasolah nabuha masobri wala takulan aja ucap sira kabeh iman maring wong ibtalu kang den mateni sokuman bisa bilah kowe aja ucap amatun Utai mereka iku mati balum balik utawi wong akeh wahya unurub jadi wong wong sing mati fisabilillah hakikate urip wala kila tasurun tapi ora ningali sira kabeh ini kalau tak cerita menyangkut mati cara Allah wong mati saya juga mati jadi sudah sampai kue ngucap karo wong sing mati saya itu mati baru un walau wala kila mereka itu hidup tapi kue ragu itu mergo ngeten kalau nanti mau teng kitab-kitab kados teng Imam Ghazali jadi menyangkut mati nih ngeten menuso itu hanya istilah pengiran sampean mau teng surat biru jadi walakin nakat siro menanas layak lamun istilah pangeran layak lamun itu kali layak lamun itu tidak tahu manusia itu kebanyakan tidak tahu terus Allah damel badal orang aku damel badal ya alamuna zahiran minal hayati dunia yang diketahui manusia itu zahiran minal hayati dunia sing nampak dari kehidupan dunia misalnya ngatain saalim alim uang masih wali sumber langit nak darani mati uang sing wis gak bergerak jasadnya tapi orang tidak akan sampai pengetahuan bahwa roh itu tidak pernah mati, hanya pindah. Inti kalau roh minal alam fana dari alam rusak ke alam bangkok. Sama agak percaya jajal yang perasaan ini sampai nggak. Sampai nak dewi jatuh atau pas munajat. Apa iso sampai bayang sing jenis kematian? Mesti bukan sakit, terus pun masa saya bisa berpikir ini tahu-tahu nggak ada dalam peredaran sama sekali sampai bisa bayangin kan bener sakit sampai bisa bayangin mati dengan arti kecelakaan terus mati jasad nggak berkutik selesai sakit Tibano, saya yang pernah bersejarah tahu kiri, tahu juga, tahu mondok, tahu macam-macam dengan segala perilaku kita puluhan tahun kok ujuk-ujuk hilang kok peredaran apa mungkin sama sakit bayangnya ujuk-ujuk hilang pikirannya sampai terus hilang dari peredaran Adam Mungkin sakit lah yang diketahui manusia itu hilang hayat di dunia yaitu itu penguripan dunia Mengenai wonten sebagian ulama ngendikan sebetulnya semua sains, semua ilmu pengetahuan sanurihim ayatina fil itu untuk iman ilallah. Coba contoh paling gampangnya tadi. Ketika kita miskin karo mantel. Ketika kita miskin, itu bayang nongin. anak ora kelar mangan, mari ra duwe beras. Anakku ora kelar mangan, mari aku ora kelar tuku susu. Iku cara manusia mesti begitu, hampir sampean ngeluh Gus kula melarat Gus mangan mohon kangelan. Artinya ora duwe duit kelar tuku beras. Tapi nak cara Allah jelas boten, nak cara Allah jelas boten. Kan yo akeh suge blegedu tetep ra iso mangan, mergo tercekat lehere. Mbok tenge rusak. Mbok saiki lagi koma. artinya apa? Betapa bodohnya kita dengan segala fakta banyak orang punya beras, punya uang tapi tidak bisa makan karena kondisinya koma atau kondisi tenggorokannya tercekat. Iku artinya mengatakan Rumanto, betapa bodohnya kita lagi raiso mangan. Wae mun sura marrogo ra beras, malah aku raiso mangan padahal nak cara Allah tetap Allah terus nak cara Allah kue ra mangan dia mergurung tak nama mangan cara Allah tetap mergo cara Allah beras juga penting mau apa iso gaya beras toh ra mangan misalnya wong koma tapi selalu kita ini berum nah hayat dunia yang kita ketahui itu berum nah hayat dunia jadi unsur nah Allah itu kalah biar Rabtul Adad al adi jadi cara Imam Sanusi yang menjadikan kita sering kubur, sering murtad itu karena Rabtul Adad al jadi membiasakan mengkaitkan adat sing adi adat sing adi misalnya saya ini makmur melarat anaknya rasa ngopi susu mari nanti duit gue memurani nanti susu mak anakku kurung mergo kurang gizi ini memang pengetahuan manusia ya alam udah gue rom nal hayatit dunia nah cara Allah jelas Allah tuh tahu betul elemen-elemen di, di iri cilik tahu betul artinya Allah tahu betul meskipun dirinya cukup Allah itu aja ya, elemennya kelainan tetap buruk lu bagi Allah tak di medis Uang paling ngerti ilmu saraf, ilmu apa tetap ngerti bahwa gizi tidak segalanya, tapi juga kelayakan saraf-saraf yang ada di tubuh itu gitu. Misalnya gizinya penuh anak juga, tapi Allah gak kelainan nih gue sistem pencernaannya atau sistem kan tetap nggak bisa gemuk kan. Artinya bagi Allah unsur yang dirumuskan manusia tidak mesti segalanya enggak, nggak mesti segalanya. Contohnya ngeten, jadi misalnya mari peteng aku rasa delok, Lara petenglah lagi dia pijak arah itu dulu. Cara Allah kan tetap ngoten. Artinya apa? Saat kita sok tahu sebetulnya hanya sebagian kecil saja kita ketahui. Misalnya kita ngomong, wah peteng lah dari itu dulu. Nah cara Allah jelas. Arah itu dulu ya Allah. Mereka cara Allah. Padahal lah kita kayak pijak sampai Allah. Artinya unsurnya banyak sekali ya. Nah, dalam hidup kita itu sering ya alamun al hiram nasaya itu dunia selalu nganggu ukuran ukuran terus. Nah, baru anil akhirat gue film ukuran sing menuju akhirat kita lali. Sale ukuran sing menuju akhirat kan karuan kabeh unsur krono Allah kan lali gitu. Isen kan kita ya gak keren, gak intelek kafe kok Allah kan gak keren. Padahal unsur barang lahir malah bodoh ini bang Misalnya sampean unsur ora dulu karena peteng kan bodoh. Misalnya padang lah sampean pijek kafe Berarti kan unsure orang iso dulu mari peteng. Peteng misalnya padang gue bicara ora iso dulu. Berarti syaratnya dulu ya iso dulu, iso iso melek padang. itu Ijek keliru malih. Melek padang, tapi kue rantar lintas nih pikiran mereka dulu. zaman pas ngelamun, ini suasana padang. cam itu liwat. Wahyu. kue iso ora dulu, kancam pinggir itu, ya? saat detik itu juga. Artinya kan dia padang, dia meripat, melek, tapi mereka dulu. Karena nggak mungkin dalam satu pikiran dua objek. Itu artinya apa? Betapa faktor Allah ini penting sekali. Paham ya? Tapi kita itu tauhid kita rusak hanya karena Rabbul Adat al al adid Menurut Imam Sanusi itu bahwa kita ini dibodohkan oleh adat. Ini sama Imam Sanusi, Imam Sanusi nyontohkan. Kalau kertas kamu bakar, ini mesti kita akan bilang karena api mata membakar kertas ini. Sehingga kita mengunsurkan api ini segala-galanya. Kita lupa bahwa mana itu setiap saat bisa datang. Misalnya gini, kita baru ngomong pas kita nyalakan ternyata orang angin, kita mau dan salju kan langsung raiso bakar Berarti betapa api ini bisa dilawan oleh hutan salju, hujan salju atau oleh angin. Nah, kalau hujan dan angin yang bisa melawan api, kenapa kita tidak pernah sih berkeyakinan Allah bisa melawan api? Itu menusuk saking bodoh ini, sampai itu diterang no. Api tidak bisa bakar kertas kalau saat kamu bakar datang salju atau datang angin. Podo-podo makhluk ku iman itu. Tapi kue orang iso iman, api itu tidak bisa bakar saat dikersana orang bakar loh. Allah be angin itu jadi menang angin. Lah mana kue nyaman tak? <laughs> itu artinya dalam bangsa manusia betapa kita ini kok jadi jelia. Segiailah loh, betul betul. Nah, ini tau ke kelas tinggi, tapi rasa kelas tinggi malah rusak. Enggak kadang rapa rak kelas tinggi jadi rezeki lo kayak susi ninja itu. Justru karena orang itu iman nambah. Godri, jadi rezekinya wong oh, wong ngake. Dan itu kita tidak bisa ngelawan rezeki, kan sensitif. Contohnya ini kasus ya Romanto, mau mau uang sesuai sunnah Rasul. Artinya nak sholat tuh nggak juga serban. Nah, itu apa Justru gak sesuai sunnah Rasul. <laughs> Akhirnya uang butuh ketemu model Mungkin kalau nanti tangi tikus, coro jenengan nggak gue coba itu sunnah rasul apa ada tuh ngarap Cangkemu ya. Eh. Moga daerah ini sunnah rasul sarung atas apa aja. Daerah ini sunnah rasul dan dengan gue jalu coba. Dari <laughs> repot kan <laughs> Ngomentari nggak coba sunnah Arab, sunnah rasul. Mengharap nakal itu ya coba nih pakai nada. Repot kan itu ilmiah, repot ruwet. Ini sih enak ilmu pengirang nganti mati nih paham gitu jadi ya alam kurang gue kira menal hayat itu ya jadi senengannya manusia itu nganggu ukuran ukuran dohir il hayat itu ya paham lah ini termasuk mati ini kan termasuk merantau jadi gue mas Ahmad misalnya mati mati itu cara Allah rawon mungkin Allah nak narifi mati rawon mati rawon mati ya inti kolur jasad inti kolur roh bidai roh sampai alam fana ke alam bakok jadi inti kalau tidak pernah mati Lalu misalnya saat ini juga si amati kan langsung menghadapi alam lain Bahkan wong ora iso Mas berbayang no mati. Takon wong paling kafir, kowe iso no jadi Adam dari ada menjadi tidak ada. Roh mungkin sakit. Sampeyan iso no mati. Masa aku tahu berperilaku minangi itu hilang meneh kok peredaran. Terus bayangan sampean tuh akan ada terus sambungan dari itu, Nah itu berarti mengerumuskan tidak ada mati itu lebih mudah sebetulnya. Bang ya, nonton dawe inama kurik tulil abad Sekali kita diciptakan artinya untuk selamanya Nyatanya gak iso Mas Romanto Sampai bayangno terus tidak ada masa depan ini Sampai bisa bayangno Ujuk-ujuk jenenge Mustafa langgo peredaran Tetap bayangno, buat disiksa Bahkan orang kafir, orang karis, tenung orang Yahudi itu Diriwangi-wangi perang agama kan terbayangno hidup kemudian kan Cuma cara versinya beda itu Orang Kristen meyakini pertolongan Isa Al-Masih ditebus macam-macam Mulane wala taku lima yuktalu fi sabili ampat. Jangan katakan wong sing mati fi sabilillah itu ampat. Nah, bal ahyaun wala kila tasyurun. Mereka itu hidup tapi gue ora. Lah ini ku sing coro Allah. Nah, wong sing mati ora mati saya itu hakikate bukan mati, ya cuma orang terhormat. Jadi bedanya nak mati saya itu arwah Utai piro piro piro ruhe suhata fi khawasi litu yurid. Yang dalam piro piro telah manuk. Khudrin kan ijo-ijo. Tasrohu kang istirahat Opo arwah fil jannati ing dalam swarga haitsu saat ya di hadisin kita wala kilata surun tapi nora roh sira kabeh wala natlan aku nyaktine bakal nguji ingsun kumi sira kabeh bisa ing lawan sidik minal khofi sang rasa wedi kowe mesti tak uji sedikit rasa takut waju ilan nesu Wanak silan kurang dal amal sing biro-biro dosa biro-biro dunya wal anfus silan biro-biro jiwa wa samarat an biro-biro buah wa siri sobirin, wa siri lan nengol sira kabeh sobirin yang biro-biro wong sing sabar kabeh jadi dalam kehidupan ini mesti gue tak coba sedikit ngerasa no wedi ngerasa no lesu ngerasa no dunia kurang lan jiwa kurang bikotli lan dipateni kok pas perang wal mauti lan mauti wal amrot jadi kadang wong mesti ngalami masa-masa sabar Mana uang kudu midolan uang sepuh. Jadi saat Salim alim uang nom oleh mimpin teman-teman. Kok saat lo nonton gue rawoleh mimpin teman-teman. Biaya wae cara mangan uyarung akeh. Dan uang dia sepuh misalnya sahabat dimjati sahabat mau ngalami sakit. Cara bojo mati wis tahu, wong tua mati malah sentek. Kita kan rumah mati ngalami agak-agak. Mbak Mas Pur ngalami ngalami pinten. Enggak. Angge. Nah, wong tua pun kata, wong tua jelas isilang kabeh, mbak ilang kabeh. Bojo kadang wis ganti, anak kadang isilang loro. Iya, tak sabar-sabar kita lagi kehilangan wong biro. Ini gue sakit sama diri, nah kaitannya ketokohan gue wong sepuh. Nah ngalim sakit, jangan ngalim sakit, tapi nak ketokohan bukan sakit toko butuh proses panjang jadi ngalami kabeh nama wa samarat an biro biro buah wa basiri sobirin nanya nang nau siro kabeh sobirin nang biro biro sing sabar aladina rupani wa akaidah sobat inna unalikani mekanani aladina aku musibatun kalu inna lillah wa inna ilaihi rojiun inna saat inna awam lillahi kagungan awam milkan apa nih kepemilikan wa abidan dan kekakulani ya falu bina masa wa inna ilahi ilaihi rojiun belakhir wa ijazina moga malas sopa wana yang kita hadis Iku dalam hati sana dawuh ini manis terja indal musibah ajar wa. Sopo sing istirja indal musibah ajar wa mongko gaji iman sopo Allah fiha. Wa ganti sopo wali ngatas iman khairan wih bagus. Wa fiha la ing dalam hadis ana anak ana misbahan nabi saat temene lampu ini kan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. ikut tofi amati apa misbah. Fastar cak mau istirja sopo Nabi. Lampu mati Nabi dawai Innalillahi wa Inna Ilaihi Rajiun. tak isa. Inna mahadam misbah. Mau lampu kanjeng Nabi. Pakola mengkodawu sopo nabi Kulu masa al mukmin bahwa musibah. Kabeh barang sing elek wong mukmin bahwa musibah di musibah. Arwah Abu Dawud Marosi. Ulai kalihim solawatun. Tapi wong sing sabar itu untuk solawat. Mana nih solawat itu makfiratun. Mirrobi. Sangka pengirannya ulai warahmatun rahmat. Ulai kamu. Inna sofa al marwata min sa'ir lah. Ini kalau badai pamit, kalau sesuatu nah, ini sama berai. Masalah kalau sesuatu itu mas baru kalau badai manggi kisah, nah sesuatu, Tapi mau sesuatu jelas berai. Kalau jadwalnya badai manggi kisah. Kalau ini susah mas baru, jadi kalau ini sepanjang istihad, istihad panjang rumah. Ini mumpung orang kang Ahmadun, kang Romanto, kang Mustafa. Ngeri dadi ke khusuk kiri tenan, posisinya tiga itu tenan. kiri ke suka ketunyan tenan, nah tengah-tengah wangi, tidak <laughs> suka akhirnya kiai paling topo cek kiai sahel cek badem jati bandel gelang cek kiai sopo cek kiai memun tak takoi mesti raison jawab bulan ada tanggal bangun sinten mon kiai paling alim mau langit temen takoi reson jawab mbak kiai papi melarat ku suka nak melarat dari detik kiai ora sukses nak suka mesti darani kedunya sedengan Sedangkan orang ukuran, kadang kiai nakal jawab ini pangeran era iso jadi kadang kiai suka karena bidawut Sulaiman dan dikai kiri karena biaya artinya era iso wong sitok terus kombinasi jadi apa tuh? Zaman ini istihad mesti repot. Kalau menyangkut pilkada mesti repot. Nak kiai ora terlibat belas zaman tim sukses. nggak sih jadi bupati sopo ya di uang tenang. Kamu nak terlibat tim sukses, ya kau tenang. Sampai biasa ele-ele Ahmad dulu kepengen bantul lebih baik. Di antara bantul lebih baik mesti butuh karena prostitusi, karena perjudian, karena dan itu yang beri otoritas bupati tetap orang beda nih saat kita berproses ikut dadet no. minimal iso nandani artinya dua potensi paling enggak dua potensi untuk ikut ini bantu skala bantu ya. tapi nak ikut tim sukses ya kena tenan ya kedunya tenan ya ngawur tenan tapi nak ora ya banyak dua efek gak di kesempatan amar ma'ruf dari muka dalam konteks bantu sama tak BTS sih kue ra ngancani BTS jurah ya. gelem ngancani rondo tangga. Jurah nanti kesempatan sama Arab Nabi Mungkar teman menjen budi tenan. Tapi kancaran juga coba Jadi wis repot. pangeran bukti kersane ora ora. Mbok kiai sudah lagi terus jawab namun wis pancen sunat tua Yo sampean jajal. Gue ditonggo ayu, ayu jelek. Rondo. Gue mesti dicoba kan gak marah. Jurah tuh sudah kau tenang Jurah tau ngamal tenang Barang pertama orang sing ngamal kerat di super digendak di sini. Ah, Masya Allah di belakang di sini. Padahal itu cara Allah atau usulnya di sini berkoran kepedulian ke kita. Sehingga kiai tidak ada simpati. Orang tuh ngamal bel, matur rawu si ayu. Udah mesti coba. Tapi gara-gara punya melayu orang ngamal bel. Gara-gara gak ngamal bel, gak tau sudah itu ya gak ngelahirin simpati. Saya simpati sih Lu ini kalau urut-urutannya masalah jadi soal sebagian kesalahan masyarakat soalnya kalau salah Mustafa, salah sampean, salah kita kabeh. Mau masalah jelas ekonomi, kue sudah kok kiai gak simpati belas, anak neng ngamuk be fatwa, gak tuh sudah kok belas. Ajar padahal kiai ini ngerti mau sudah kok roh gak kuat. <laughs> kiai ini langsung nafsunya gede. Lha kiai itu kalau sama munafik jadi, menurut. Dadi tidak istiqomah ini iku ruwet, istiqomah esuk ngoten alasannya banyak kemudian saya gede ilmu nih semuanya ini bener ya ibar so, macam cerita gue fiktif gue berarti masuk akal sama jadi kiai bingung gitu jadi itu malah contoh paling nyata gitu jadi kiai ono rondo aja konsultasi sampai sampean bos mesti bingung sampean buat layani tenang tenan yang mana iman ya pas pasan aja orang gue layani malah konsultasi kiri aku ya Evan ya jadi <laughs> akhirnya tuh banjir tapi <laughs> contoh paling gampang kayak tragedi Gus sebagian wong iman kayak ngono padahal roh Gus ning tempat-tempat nah tapi sebagian sing khusnudon iki nggak ngoten piye kene di BTS nak gede atau teko nih kota baru nih sarkem pasar kembang kan gak mungkin ngadain tamu teko tapi kayak teko ya bertaruh reputasi tenan menyangkut dunia nggih ngoten kue di umat juga ya itu mak tenan rawong juga Matun di umat kiri ya ora kalah resikan istibat memperbudak. Matun di umat kiri dari pro wong kiri dari sopo gara-gara di umat kiri malah istibat main kongkon main suruh main ngatur jadwal itu dosa istibat ngatur-ngatur wong saya enakmu. Mulan ini pengalaman Mas Bro, jadi berbagai tragedi itu kuat ulama tak tahu kira nasi saja, iso ya kesana, kersane Allah menjen ngoten. ini pangeran bos di kersane. Contoh paling gampang Islam tengah Amerika, tengah Kanada, tengah Australia. Wong Islam soleh ora wani spekulasi dakwan Australia. Gorong Australia ayo ayo wong barat ku mesti do katok cekak. Dadi bayangno ora iso nembus. Wong mesti kecoba. Akhirnya sing go Islam ning kono wong sekuler, orang yang melihat itu tidak masalah. Akhirnya Islam ngono ning Eropa malah liwat wong sekuler. Jadi pengeran kersane ngono. Tapi Islam ora iso ditulampu wong sekuler wong cara berpikir materialistik. Terus panjenengan kersane pangeran ngono. Terus dok ngono Saiki Islam ono ning pasar gara-gara ono santri gak ngalim. Kok nak ngalim mesti mulang pondok kayak kulo. Islam ono ning pasar gara-gara ono santri apa ning ngalim akhirnya dagangan ning pasar kan. Akhirnya Islam dok pasar-pasar dok ndi-ndi. Wis kok ngono wis kan. Iku wis siru wis ra iso denalar ra iso. Akhirnya orang Islam di Amerika, di Kanada, di Israel. Tapi orang saya kuliah gak bisa jadi tulang bumi Islam karena cara berpikir materialistik. Mengenai kalau nanti takoi, kalau nanti debat kusir di santri, mangkola la ilwa dahol al jannah. Misalnya hmm, mengucap tok ratu hati masuk al jannah. Santri itu meyakini cara berpikir pokoknya ukuran kuati. Jadi sementing kalau ada ilwa mana mau kelison kau hati ini udah ilwa Tak tak kok ini, gue nak dolanan di timur timur. Rom na Allah umat Islam ada keberanian ada sekolah itu penting sama nasional neng kota atau neng daerah Kristen di Australia di Amerika atau neng timur timur atau neng NTT sono wong wani azan itu butuh keberanian bagaimanapun kita nyaman di Jogja di kota cek kurung azan kurung wong wiridan hanya keberanian lah, keberanian melafalkan keberanian melafalkan itu satu satu keberanian luar biasa punya efek yang luar biasa sampai saya yang romanto kondolan dengan NTT tak bingung yuk darul kufar kurungu wong azan itu kerungu uang mani muni la ilaha illallah. Penting tenan kan bagi sampean. Lah umpama kola la ilaha illallah nganggo akidah santri sementing ning ati wong tapi kabeh ramani kola, ora wani jer. Repot to sampean. Iku sirine Nabi kenapa dawe teman kola la ilaha Jadi tidak sekedar keyakinan, keberanian itu juga harus ada. Mana sampean kudu syukur mbek Muhammadiyah, mbek NU sing teng kota-kota keberanian mereka bikin jamaah, bikin masjid, adzan terbuka. Ini menjadikan komunitas lainnya berani. Enggak kafe agak berani melahirkan masjid jamaah. Ini susahnya kan. Sampai wani ini satu komunitas, saya ngomong di daerah itu ya rawani, adzan rawani, jamaah rawani. Meskipun mereka Islam semua. Betul wantun. Nah itu sini kenapa fasda bima maru. Tetap sebagian amruah kudu fasda, kudu harus ditampakkan tidak bisa kita hanya ngukur hati gitu Karena kalau sudah publik Sudah repot itu ya, misalnya Misalnya sampean jajal lah yang NTT Atau sampean kerja buruh nih gue uang suami menilai itu ayo merah kan Bukan aku diselami kan <laughs> Lho kaitan ini ngonten nih nak sampean moco persisi hadis itu mesti bener kulo. mereka hadis itu persisnya gini tapi tapi kan bilang, "Mangkola la ilaha illallah dakhala jannah." Itu nak sampean mau teng Bukhari teng Muslim itu dibarengno hadis tentang Abi Thalib. Jadi Abu Talib lama Abu maut itu kan karo kanji Nabi ya ami kulla ilwa kalimatun asyadu laka inda allah. Hei pamanku sampean muni la ilwa Satu kalimat sing mengke kula sakit bersaksi ning ngarepe Allah, ning kersane Allah. Itu artinya apa? Um, um, Abu Talib itu kabeh ulama itu kata-kata ijma dia itu mati dalam keadaan iman. Artinya meyakini nak Nabi itu Nabi Muhammad itu Nabi. Tapi dia tidak punya keberanian kola, tidak punya keberanian ngelafat ngelafalkan. Dan itu punya efek luar biasa. akhir Abu Jahal Abu Lahab karena orang yang dihormati toh berakhir nggak mau melafatkan laila itu Jadi keberanian melafatkan ini satu iman tersendiri. Pak Mustafa ya ini? Jadi rasa dari hati. Mulai istilah Nabi, ya ami kulla ilaha illallah kalimatun ashadu laka biha indah kan muni ya. Kulo mungkin senyak saya ini nanti rasa itu disukseni jadi umum Abu Talib itu talakut itu lu aman. Nah hati ini rata-rata ulama meyakini Abu Talib itu iman. Membuktinya oleh nunggu Nabi kalau mau nunggu iman lah apa diruangi bela Nabi nggak iman. Pak Mas berarti keberanian melafatkan itu penting. Keberanian melafatkan itu penting. Jadi tidak sekedar iman. Karena kalau kaitannya dengan orang lain kayak Abi Thalib, Mbak Nabi, sehingga saya ini pun repot. Ya, berdentang muslim satu dari engkau dan ditulis ya sebagai bocah-bocah tapi mangkola la ilaha illallah dakhalal jannah ini nak cara keyakinan kula memang tidak harus tidak hanya hati tapi wonten keberanian pola karena pola itu punya efek luar biasa Yo ya, contoh gampang bagaimanapun sampai lungo teng Jawa, seantero Jawa nyaman, kok kan kok neng dindi yo ana azan, neng dindi ana komat. mau diparil, ada nerawani, komat terawani. ngantar kabeh. Dados sing sampean golek ngene ngene dot mangkola lelo dahalal jana itu termasuk wonten riwayat jadi mangkola lelo di jejero hadis peristiwa Bitolib ini saat Abi Thalib berdeka bundut itu Nabi ngendikan ya ami kulla ilaha illallah kalimatul asyhadu laka biha indakum paham ya jadi kudono kaulu kudono pengucapan mereka sing kaitannya be wong dan pengucapan ini efeknya luar biasa Taman gara-gara di kota ada keberanian jamaah Pak Harto ada keberanian bikin masjid Pancasila Bobi ini niate keberanian fisik itu penting karena fisik ini akan mengantar ke gerakan moral kalau sudah ada, ada fisik itu banyak repot Saya ingatin umum moral anak Ka'bah sing fisik itu ya susah orang Islam meskipun fisik itu tidak segalanya tapi mulai ulama nak ditakoi al iman wabuk zaman rian zaman Imam Ghazali Imam Syafi'i al iman wabuk kaulun Mbak fi'lun Mbak amalun sih jawabnya telu kaulun Mbak fi'lun Mbak amalun karena keberanian kaulun itu penting Mbak fi'lun jelas ya perilaku kita kayak sholat kayak apa paham ya kapatin jadi bukan sakit kita ngandel semuanya sementing hatiku ikhlas ikhlas nah anak sih ikhlas nah orang juga kok santri Saking kiri nih, aku ratu zakat, ratu kau sembunyi ikhlas. Ikhlas itu anak malam sampai nih kayak di sebelah ibu, terus di ya ikhlas no di sebelah ibu ikhlas. Orang harus tiga nambah ikhlas siapa nih? Jadi tarif ikhlas kan ikhlasul amal lila Jadi orang amal lagi bu ikhlas no. Di zaman bang masjid sepatu saya bu ikhlas no bener. Orang amal ikhlas no bu. <laughs> Ikhlas ya awan. <laughs> Ikhlas Lah, aku mau minta. Jadi nanti sih saya ikhlas itu sesat. Iku buang amal pamer, lah sampai malah mengikhlas nopo Oh tadi pengikhlas ada kelas lama, tidak ada apa le. Orang amal itu kelas kelas Boleh walam pemerhajat beda minasufan berwatai.